Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apakah dianggap syahadat juga ketika seseorang masuk Islam? Di dalam syahadat itu ada enam syaratnya. Sudah disebutkan harus tertib, harus mualah. Tertib, mualah, kalimatnya harus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak boleh diubah Muhammadun Habibullah, Muhammadun apa namanya uh, sahibullah yang maknanya berbeda tidak boleh harus ada dan juga kalimatnya harus sempurna kalimat kalau syahadat syahadat itu bersaksi bersaksi jadi ashadu alla ilaha illallah saya meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah wa annam wa wa atau ai wa ashadu dan aku bersaksi juga, cuman asyadunya dibuang karena cukup dengan wow itu bahasa Arab. Muhammad dan Rasulullah bahwasanya Muhammad adalah Rasul. Kadang kalau ditambah boleh Muhammad dan abduhu wa rasuluhu, hambanya dan putusannya boleh. Atau Muhammad dan nabiyuhu wa rasuluhu boleh ditambah. Tapi makna awalnya nggak boleh diubah. Nggak boleh diubah termasuk nggak boleh dikurangi. Karena kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu zikir bukan persaksian. Ya, kalau dia cuma ngomong tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Muhammad Rasulullah, ya kalau nggak ada kalimat saksi bisa aja ditambah setelahnya aku nggak percaya hal itu misalkan. Jadi dalam syahadat kalau khusus syahadat untuk masuk Islam harus disebutkan kalimat asyhadu dan harus paham maknanya. Harus tahu artinya satu persatu atau secara keseluruhan. Nah, itu harus. Jadi kalau nggak paham maknanya nggak dianggap juga. Kalau sekedar ngomong aja lepas, sudah la Allah, sudah Muhammad Rasulullah, nggak tahu arti, nggak percaya juga dalam hati, nggak dianggap masuk Islam, nggak dianggap syahadat. Jadi harus syahad, syahadat. Nah, jadi kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nggak dianggap syahadat, tapi dianggap zikir jika dia sudah masuk Islam. Itu ya. Lalu nanti kalau orang meninggal bagaimana? maksud kita terkekan asyhadu alla ilaha illallah. Ya, orang sakaratul maut itu dalam keadaan sakit. Kalau kita paksakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya enggak keburu ngomongnya. Begitu asyhadu oh, mati. Karena enggak keburu, maka pendek aja. Khusus sakarat maut, la ilaha il. Itu pun kalau ada kemungkinan dia bisa jawab. Kalau kayaknya nggak bisa jawab nih, udah ngap-ngap, udah jengap-jengap udah wajahnya. Kelihatan eh, apa nazak itu kan? Maka Allah aja. Allah Allah gitu. Karena kalau la ilaha illallah, kalau dia nggak jenazah ini apa calon mayit ini nggak sanggup bahaya juga bu. La tidak, ilaha tidak ada Tuhan, illa kecuali Allah Allah. Begitu dia ngomong la ilaha mati, naudzubillah ya, Tidak ada Tuhan mati. Ya. Atau pas la ilaha illa mati, tidak ada Tuhan kecuali kecuali apa? Akan bahaya. Cukup Allah ya Allah Allah gitu aja. Ah begitu dia ngomong Allah bisa misalkan udah cukup selesai. Ya kecuali kalau misal dia surah Allah dia ngomong lain lagi oh, panas misalkan oh, sakit ah, talkinkan lagi Allah. Jadi usahakan kalimat terakhirnya adalah Allah tadi. Itu cukup sakti aja. Karena kalau ngomong asyhadu alla ilallah kepanjangan. Ah, Kesian nanti jenazahnya. Eh itu jari entalkinkan dia itu. Dan tidak ada ceritanya malaikat maut salah jabut nyawa nggak ada. Dajik jangan ketika Kenapa? Ayo nazakkan itu. Takut Pak ustad Di kepalanya kan ada malaikat maut. Nanti rohana yang dicabut. Tidak ada. kan Jangan tak. Jangan takut. Tambahan sedikit ilmu dari saya. Itu udah jawab. Jadi harus lengkap. Kalau untuk syahadat ini. Jadi tadi kita bahas bahwasanya. Syahadat itu adalah syarat kita masuk Islam. Ya. Pertanyaannya. Kita ini udah pernah syahadat belum? Ketika ente lahir itu nanti langsung syahadat gitu. Tidak. Berarti kita nggak Islam. Hah? Loh, itu udah syahadat loh. Kapan nanti syahadat? Di syahadatnya kapan? Pas mondok, pas balai. Berarti sebelum balai, sebelum mengucapkan itu belum Islam gitu. Syarat masuk Islam harus syahadat. Berarti kamu sebelum mengucapkan kalimat anggaplah orang ini Islam, tapi nggak pernah mengucapkan asyhadu alla illallah misalkan nggak pernah sholat, berarti dia kafir gitu. Karena nggak syahadat. Lalu bagaimana dong? Hah? Kurang tepat, kurang tepat. Paham? Jangan kurang Islam. Ada yang tahu? Jadi alwaladu waladu ala dini abawaihi. Seorang anak itu ngikut agama orang tua. Gitu ya. Ketika dia lahir, lahir dari orang Islam, maka dia ikut agama orang tuanya, ini namanya agama is. Walaupun nggak pernah syahadat, tapi ini kan mustahil. Karena dalam sholat pun kita sudah syahadat asyhadu an la ilaha il. Kecuali dia nggak pernah sholat, lain lagi. Tapi walaupun dia nggak pernah sholat, tidak bisa kita katakan keluar dari Islam. Ah, Kalau memang sholatnya karena malas, karena dia ngikut agama orang tua. Nah kalau anak kecil orang non muslim, ini dalam keyakinan kita ya. Anak kecil orang non muslim meninggal sebelum balik masuk neraka dong. Apa? Lo kenapa? Hah? Karena dia belum balik. Berarti hukumnya masih suci. Bahkan dia belum syahadat. Bagaimana? Dia belum syahadat. Karena dia belum bah belum balik. Dianggap agama ketika dia sudah ba balik. Walaupun dia nyebut nama Tuhan lain belum dianggap. Tapi di akhirat bagaimana? Di akhirat ada tujuh pendapat panjang lebar. Di antaranya tidak bisa disebutkan ini udah season akhir. Di antaranya salah satunya dia akan menjadi pelayan-pelayan sor. Bayi-bayi dan muslim yang meninggal sebelum balik akan menjadi pelayan surga Ada juga nanti disebutkan ditempatkan antara surga dan neraka. Namanya ad-dukhon apa al-a'raf al-a'raf antara surga neraka sebelum orang surga masuk ke surga sebelum ahli neraka masuk ke neraka macam-macam itu ada tujuh pembahasan dalam kitab Minatul Hamid ada antaranya seperti itu ini tambahan ilmu saya fahim wallahu a'lam